Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 334. Yaitu berapa lembar lagi akan selesai kitab ini biidznillah azza wa jalla kurang lebihnya 4 lembar lebih sedikit. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala berikutnya menyusul kitab yang lainnya insyaallah dan juga mukadimah tafsir tinggal dua lembar lebih sedikit. Insyaallah juga akan selesai. Semoga Allah telah mudahkan kita semuanya untuk mengkaji kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan situ mengenai solat sendirian di belakang shaf. Boleh atau tidak? Terus bagaimana solusinya? Batal enggak kalau menyengaja? Kapan tidak diperbolehkan dan kapan diperbolehkan? Kita lihat. Kata beliau barakallahu fikum hafizakumullah disebutkan situ La salata limunfaridin khalfas shaf ini masih berkaitan masalah apa sih? Masalah kaidah kemarin, peniadaan suatu amalan penafian itu imma yang ditiadakan itu memang benar-benar perbuatan itu enggak dianggap sama sekali. Imma yang tiadakan itu keabsahan atau kesahihan perbuatan tersebut, imma yang tiadakan kesempurnaannya. Nah, sekarang kalau sholat sendirian di belakang sholat. itu sholatnya dianggap atau tidak dianggap? Kalau enggak dianggap, nggak dianggap sah atau nggak dianggap sholatnya gitu loh. Atau kurang pahalanya atau kurang sempurna atau bagaimana kita lihat. Hada nafyun sihah, peniadaan di sini tidak ada sholat untuk orang sendirian di belakang saf. Peniadaan di sini adalah peniadaan kesahihan sholatnya. Berarti kalau sholatnya nggak sahih, dianggap sholatnya nggak ada gitu loh. Sendirian di belakang saf. Kita lihat rinciannya. La nahmilhu ala nafyil wujud kita tidak bisa membawa kepada makna peniadaan wujudnya. Li'annahu qad yujad man yusalli khalfas sabun faridan. Karena bisa jadi kadangkala dijumpai orang yang sholat di belakang saf sendirian. Dijumpai. Nah, sudah kita lewati kan rinciannya. Wala nahmiluhu ala nafyil kamal dan kita juga tidak bisa membawa kepada makna peniadaan kesempurnaan. Li'annahu laisa 'indana dalilun yadul ala sihhatis salatil munfarid khalfas shaf. Dikarenakan kita tidak punya dalil yang menunjukkan sahnya salatnya orang sendirian di belakang shaf. tidak punya dalil yang menunjukkan nah barakallahu fikum mengenai sahnya salat sendirian di belakang shaf, enggak ada dalilnya. Bal warada anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wahda khalfas safa amarahu an yu'ida shalah ta'kidan nafi masyaallah. Bahkan yang datang dalilnya ini perhatikan baik-baik ini ya. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat ada salah seorang yang sholat sendirian di belakang saf, kemudian Rasulullah perintahkan dia untuk mengulangi sholatnya. Ini sebagai penguat peniadaan tersebut. Berarti benar-benar apa? Gak dianggap sholatnya. Kalau sholat sendirian di belakang saf, tapi ingat Kapan diperbolehkan dan kapan nggak dianggap sholatnya ini? Kalau di depannya softnya masih ada furja, masih ada celah untuk masuk, dia nggak masuk. Sengaja di belakang saf itu. Allahu Akbar sendirian. Kalau dua orang bagaimana? Kalau dua orang hilang. Hilang apa? Hilang larangan tadi itu. Walaupun dia tetap apa? Tetap nggak diperbolehkan karena apa? Karena membiarkan soft di depannya renggang. Apa maksudnya? Eh, kalau sendirian batal. Sengaja. Saf pertama masih kurang satu orang di situ. Dia sengaja di belakang. Allah Akbar. Batal salatnya. belum? Tapi kalau sudah sudah penuh, saf depannya sudah penuh, eh? di enam saf depannya sudah penuh, kemudian dia ingin salat kok nggak ada jamaah yang lain. Eh, ada makmum-makmum yang lain. Bagaimana solusi yang terbaik? Solusi yang terbaik tetap dia salat sendirian di situ. Karena ada udur di situ, ada udur. Eh? boleh dia menarik orang di depannya. Tarik belakang itu. Kenapa? Pertama, kalau kita perbolehkan menarik orang di depannya, nanti ada apa? Nanti ujung-ujungnya sof yang di depannya itu menjadi apa? Renggang. Terkurangi satu orang. Akhirnya kita malah mengurangi kesempurnaan sof kan? Yang pertama, yang kedua boleh nggak kalau kita maju ke depan gitu kemudian melewati sof-sof yang ada langsung ke samping imam? Itu juga kurang tepat karena nanti kalau ada orang yang terlambat lagi, wah enggak ada jamaah ini, maju ke depan lagi. Wah ada satu orang lagi, wah enggak ada orang ini, maju ke depan lagi. Ujung-ujungnya sebelah imam berapa orang? Bisa sepuluh orang. Namanya orang kira imamnya yang mana ini? Nah, <laughs> maksudnya? Kesimpulannya biarkanlah dia sholat sendirian karena posisinya darurat dan juga apa? Ada udur yang syar'i di situ. Sah sholatnya sah. Yang dianggap tidak sah sholatnya adalah menyengaja Sholat sendirian di belakang soft dalam keadaan soft depannya masih ada celah untuk dia masuki. Faham maksudnya? Naam. Ikhwani fi din azzani wa zakumullah wa barakallahu fikum. Wa ba'dul ulama hamala qawlahu sebagian ulama membawa perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la salata liman faridin khalfas saf tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang saf ala nafil kamal sebagian mereka mengatakan yang ditiadakan di sini kesempurnaannya. Salatnya sah cuman enggak sempurna katanya. Kita lihat. Wa qala law shalla khalfa sabbila udrin fa salatuhu sahihah wastadallu lidzalika bidalilain. Dan mengatakan bahwasanya kalaupun seandainya salat di belakang saf tanpa udur, maka salatnya sah. Mereka berdalilkan untuk pendapat tersebut dengan dua dalil. Pertama, kita lihat ad-dalilul awal dalil pertama, sihhatus salatil mar'ah wahdaha khalfas saf. Jangan gagal paham nih ya ini dalilnya lemah. Orang yang mengatakan sholat sendirian di belakang shaf itu tetap sah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, cuman pahalanya berkurang, enggak sempurna. Mereka berdalilkan dengan dalil lemah, kita lihat dalilnya. Dalil yang pertama, Sihhatus sholatil mar'ah wahdaha khalfas shaf dikiaskan dengan apa? Sahnya sholatnya seorang wanita sendirian di belakang shaf. Kalau perempuan memang Hah? perempuan memang enggak diperintahkan untuk ikut masuk ke shaf laki-laki kan gitu. Dan sebaik-baik saf untuk perempuan di mana? Depan atau belakang? Eh, kalau misalkan jamaah di masjid yang paling bagus saf perempuan depan atau belakang? Yang paling belakang. Khairu sufufi ar-rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa sufu fi nisa' eh, akhiruha wa syarruha awwaluha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi Artinya apa? Sebaik-baik safnya lelaki itu yang paling depannya, saf pertama. Eh, na'am Awa. Sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling depannya. Yang paling jelek mana? Yang paling belakang. Kenapa paling jelek? Karena yang paling belakang dekat dengan wanita. Pemulum. Sebaik-baik saf wanita yang paling belakang, yang paling jeleknya yang paling depan karena dekat dengan laki-laki. Jadi kalau untuk perempuan dikiaskan nggak tepat ini ya. Perempuan sahatnya sholat sendirian di belakang saf karena enggak dituntut untuk gabung ke saf laki-laki gitu loh. Paham Antum sholat Allahu akbar dan imam. Belakang antum Sop laki-laki, masih ada renggang, masih ada beberapa orang masuk bisa. Tapi apa perempuan dituntut ikut masuk itu? Tidak. Belakang sop sana sendirian nggak masalah. Faham maksudnya? Itu. dari kiasnya kias yang tidak benar. Kalau mereka mengatakan wa masabata fi hakin nisa sabata fi hak rijal. Ini hukum asalnya benar. Kalau nggak ada pengecualian. Dan hukum yang ditetapkan untuk perempuan itu ditetapkan juga hukumnya untuk laki-laki. Itu kadang-kala benar. Seperti ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman, nam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Daru. Untuk laki-laki itu perempuan dapat daru di situ. Laki-laki kan, apakah perempuan enggak dilarang? Dilarang enggak kira-kira? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ini perintahnya daru untuk laki-laki kan? Perempuan dilarang enggak? Dilarang juga. Apa maksudnya? Jadi seperti itu hukum asalnya seperti itu, tapi ini kalau ada pengecualian jangan disamaratakan. Kalau ada pengecualian nih kondisikan pada pada tempatnya. nampak barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa qasabata Nabi sallallahu alaihi wasallam hina bi Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa man ma'ahu anna al-mar'ah shallat khalf as saf wahdaha. Dan sungguh telah datang dari Rasulullah SAW tatkala beliau salat dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang bersama beliau saat itu enam dan, dan orang yang bersama beliau saat itu ada seorang perempuan yang sholat di belakang saf sendirian nggak masalah ini nggak dipermasalahkan perempuan oh silakan sholat di rumah aja lebih afdalan itu enam jadi nggak ada iskal ini ya pendalilan lemah atau kuat ini pendalilan ini lemah atau kuat nah, kiaskan dengan sahnya seorang wanita sholat sendirian di belakang saf dengan laki-laki disamakan pendalilan lemah atau kuat ini lemah. Berikutnya, wad dalil tsani dalil yang kedua, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam adara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minal yasar ilal yamin. Ini kapan tragedinya, kejadiannya? Tatkala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma saat itu ikut salat malam. Beliau salat malam Allahu Akbar, ternyata Abdullah bin Abbas berdiri di bagian kiri atau kanannya? Kirinya. Langsung Rasulullah mutar, memutarkan agar dia pindah ke kanan. Mutarkannya bagaimana? Pakai tangan kiri gini atau pakai tangan kanan gini? Bang. Tangan kiri atau kanan, Bang? Kiri, eh? eh kiri. Kalau kanan nanti apa? Melewati depan orang sholat. Jadi beliau memutarkan gini. Nah, mereka berdalil kanan itu kita lihat dalilnya lemah sekali. Dan yang kedua bahwasanya Rasulullah SAW memutarkan Abdullah bin Abbas dari kiri ke kanan. Nah, ketika di belakang sendirian enggak dia? Abdullah bin Abbas. Nah, itu katanya itu aja boleh sah katanya. Tapi sendiriannya lama atau cuma karena mutar aja? Karena mutar lemah berarti pendapatnya kita lihat ya tambah jelas. Wa huwa fi halir ruju'ihi minal wara' infarada shaf kata mereka. Abdullah bin Abbas keadaan dia ketika kembali eh, dikembalikan tadi itu di eh, barakallahu diputar dari diputar dari belakang tadi itu sendirian enggak dia belakang shaf? Sendirian enggak? Waktu diputar ini sendirian enggak dia? Sendirian kata mereka itu dalilnya. Tapi ingat pendapatnya nggak kuat. Karena Abdullah bin Abbas ketika diputarkan, memang dia di belakang sendirian tapi apakah terus-menerus atau cuma karena mau putar aja? Karena mau putar. Setelah sampai ini di kanannya. Kesimpulannya barakallahu fiikum, salat sendirian di belakang saf tanpa udur yang syar'i batal salatnya. Tapi kalau ada udur yang syar'i karena safnya penuh, Gak perlu dia narik orang di depannya, gak perlu dia maju ke depan samping imam, cukup dia sholat sendirian, sah sholatnya. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Nah barakallahu fikum Syekh Muhammad bin Shalih al dan juga yang lainnya. Kenapa tadi? Kenapa sebabnya kok dilarang kita narik orang di depan kita? Di depan kita safnya sudah sempurna, sudah penuh, antum tarik, jadi renggang enggak nanti? Renggang, kuranglah safnya, enggak sempurna lagi. Antum malah mengurangi kesempurnaan saf di depan antum. Enggak bolehnya itu. Biarkan mereka sempurna, antum di situ kalau enggak ada temannya langsung salat. Yang dilarang itu Sholat sendirian di belakang saf-saf yang di depan antum masih memungkinkan untuk antum masuki. Renggang ada celah antum malah sengaja sholat di belakang saf nggak sah sholatnya. Masya Allah itu penjelasannya bagus sekali ini ya. Kita lihat jawabannya untuk dua dalil tadi itu. Wa yujabu an dzalik dijawab dua pendalilan tadi itu bi anna al mar'a sallat khalfas saf wahdaha li annaha laysat min ahli musafah lirijal. Perempuan sholat sendirian di belakang sholat memang karena perempuan itu bukan orang yang apa? Bukan orang yang pantas dan berhak menjadi sof, eh, menjadi satu dengan sholat lelaki. Ya enggak? Walaupun sholat laki-laki masih renggang pun, perempuan enggak boleh masuk ke depan ikut sholat laki-laki. Sendirian di belakang sah-sah saja. Sehingga kias tadi enggak benar. Kias tadi tidak apa? Tidak benar. Faham soalnya ya? Kita lihat lagi. Bal kullama ba'udat an rijal fa afdal. Perempuan itu semakin jauh dari lelaki semakin afdal. Makanya ketika uh, Rasulullah SAW mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam? di riwayat yang lainnya, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk para wanita. Paham ya? Nah, jadi perempuan semakin jauh dari lelaki semakin bagus. Tapi kalau perempuan sudah mulai dekat dengan laki-laki, ya, rasa malunya berkurang, ya, apalagi ngobrol, ya, lewat berpapasan, assalamualaikum. <laughs> Allah Karena dulu pernah ada ya, sama orang awam aja ketemu salam, masa sama ahlus sunnah diam-diaman katanya. Kita kan orang awam nggak punya ilmu. Kita sapa biasa orang awam kan? Eh, nyapa, Eh, Assalamualaikum nyapa laki-laki yang lada kan itu. Kemudian kalau di pasar kita ngobrol sama orang awam penjual laki-laki perempuan biasa kan karena mereka punya ilmunya. Sesama akhwat ikhwah al-sunnah berpapasan ya jangan menyapa. Karena dia tahu ilmunya, dikiaskan dulu. sunnah kan semakin pintar, semakin dalam ilmunya semakin menerapkan, mempraktekkan. Tapi kalau ketemu kok berpapasan diam-diam aja. Kata akhwatnya itu. Pertanyaan itu ya, kita katakan karena sudah ilmunya Masa akhwat ikhwah Sunnah berpapasan kemudian Assalamualaikum kaifaluki akhi? <laughs> Allah musta'an fitnah enggak? Fitnah. Kalau di luar sana orang-orang awam yang jual beli di pasar lain pembahasannya mereka enggak punya ilmunya. Kita cuma datang beli selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Tapi kalau dikiaskan dengan tadi itu enggak benar. Enggak benar ya? Kok kita lewat berpapasan, jauhi fitnah. Nah. Kita lihat sini. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik Softnya wanita itu yang paling belakang. Kenapa kok paling belakang lebih baik? Karena jauh dengan soft lelaki. Amalum. Kalau kaum lelaki yang paling bagusnya yang paling depan karena jauh dari soft perempuan. Itu perlu diperhatikan. Kata beliau, faida wakafat wahdah wahdaha fa Adapun kalau perempuan berdiri sendirian di belakang soft itu karena darurat, karena ada yang lainnya gak masalah. Dan enggak dituntut untuk dia gabung kepada soft lelaki, malah enggak boleh, haram. Kan itu na'am barakallahu fi. Wa amma qadhiyatu Ibnu Abbas, penting ini bantahan yang kedua. Adapun qadhiyah kejadian yang saat itu Abdullah bin Abbas na'am barakallahu fikum melakukannya, fa innahu lam yanfarid khalfas saf. Abdullah bin Abbas itu enggak menyendiri di belakang saf. Cuman melewati karena keliru tempatnya. Kalau dua orang sholat berjamaah, itu imam dan makmum posisinya di mana? makmum sebelah kanan imam atau makmum sebelah kiri imam pendapat yang sahih dan sesuai dengan dalil makmum di sebelah kanan imam nah saat itu Abdullah bin Abbas ingin jadi makmum tapi ternyata berdirinya di sebelah kiri sama Rasulullah diputar diputar dipindah ke kanan nah kata mereka itu buktinya juga boleh sholat di belakang saf lah mana Abdullah bin Abbas ketika diputar di belakang saf katanya <laughs> Dalam Islam kita katakan itu pendalil lemah. Di belakang soft itu mana? Dia kan cuma mutar saja. Eh, jadi nggak bisa, nggak bisa dibawa ke situ. Kita lihat. Bal ghayatu ma hunalika infiraduhu lahdah. Lahdatu mururihi likamal saraya kan? Bahkan ujung-ujungnya, puncak-puncaknya Abdullah bin Abbas di belakang Rasulullah itu pun apa? Cuman eh, barakallahu fikum enam sewaktu lewatnya tadi itu. Paham ya? Nah, lahdoh. Sesaat ketika dia lewat saja untuk menyempurnakan sholatnya. Paham belum? Kan gak selama di belakang kan? Diputar gini kan? Putar. Nah, ujung-ujungnya taruh mana? Kanan kan? Nah, gak di belakang terus kan? Eh, sehingga pendalian tersebut tidak tidak benar atau dikatakan pendapatnya lemah yang mengatakan dikiaskan dengan dengan apa dengan perbuatan tadi. Wa dhahirul hadis annahu la salata limunfaridin limunfaridin khalfas saf walau li'udrin. Dhahir hadisnya tidak dianggap solatnya seseorang yang solat sendirian di belakang saf tanpa walaupun dengan udur. Dohirnya seperti itu. Dohirnya kita pahami dulu dohirnya. Dohir hadisnya itu walaupun ada udur pun solat di belakang saf sendirian nggak boleh. Ini dohirnya ya. Wa qad ilahi ba'dul ulama dan para ulama sebagian mereka berpendapat demikian. Wa dan mereka mengatakan salatul insan munfarid dan khalfas saf batilah mereka mengatakan solatnya seorang sendirian di belakang saf batal solatnya. Walau kana udrin walaupun dengan apa? udur. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat kalau ada udur sah-sah saja. Seperti yang anda sebutkan tadi itu, saf yang di depan kalian, di depan kita penuh. Eh? Gak ada teman lagi untuk solat. Antum saat itu jangan nunggu orang lain datang, nanti terlambat solatnya. Langsung aja solat. Allahu Akbar. Walaupun sendirian, karena ada udur. Nah, bukankah bukankah kita boleh menarik orang depan kita? Jangan. Kalau antum tarik orang depan antum, berarti nanti apa? Mengurangi kesempurnaan saf yang di situ. Dulu inilah yang kita pahami, ya enggak? Dulu kita paham seperti itu. Masuk itu, tarik itu. Kaget di depan kita, lagi khusuk tarik. Hah? Apalagi misalnya <laughs> orang awam, keliru narik orang awam, antum disikut nanti. Ya, kalau misalkan antum Wah ini nggak ada teman ya. Mau uh, antum tarik, dia pakai jubah orang baru ngaji. <laughs> antum tarik nanti antum bisa masalah nanti. Am ya? Terus bagaimana langsung sendirian di situ nggak masalah karena ada udur. Kalau antum di depan samping imam, masalahnya apa masalahnya tadi? Masalah nanti akan berketerusan orang yang datang merasa sendirian maju ke depan lagi samping imam. Sudah satu orang ini kan, datang lagi, uh nggak ada teman, maju lagi samping imam, sudah dua orang semuanya. Datang lagi, wah enggak ada teman. Maju lagi ada tiga orang. Imam, makmum, makmum, makmum. Sebelah imam umur. Dua tangan sampai sepuluh bayangkan. Orang bingung imam yang mana ini? Nah, kesimpulannya sendirian enggak masalah karena ada utur. Kita lihat pendapat yang kuat sekarang ini. Waktara Syekhul Islam wa kadalika Syekhuna Abdurrahman bin Sa'di. Beliau Syekh Muhammad bin Salam al mengatakan Syekhuna karena memang beliau murid daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Pendapat yang dikuatkan dipilih oleh Syekhul Islam dan Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahumullah annahu. Ini penting ini. Nah, bila perlu digaris-digaris ini karena ini syahidnya intinya. Annahu idza kana li'udrin fala ba'sa. Kalau ada udur salat sendirian di belakang shaf tidak masalah. Paham ya? Tidak masalah enggak ada larangan salat sendirian di belakang shaf kalau ada udur tadi itu. Masya Allah. Lianna qaulahu Dikarenakan perkataan Nabi Muhammad SAW, La solat alimun dan khalfas saf. Tidak dianggap solatnya orang yang sendirian di belakang saf. Ya dul menunjukkan ala wujubil musafah. Ini hanya dalil yang menunjukkan wajibnya musafah. Wajibnya membuat saf. Meluruskan saf dan merapatkan saf. Wal wujub yaskut bil ajz. Sedangkan kewajiban itu gugur dengan apa? Ketidakmampuan tadi itu. kenapa tidak mampu? Dia sendirian. Bagaimana coba? Eh, kalau dia narik, orang di depannya, dia akan mengurangi apa? kesempurnaan sholat di depannya, nggak boleh. Ya nggak kita lihat lagi. Wa 'ala hada takunu musafa fi haqqi hadzal rajul khair wajibah. Berdasarkan penjelasan ini, berarti dia barakallahu fikum membikin saf di situ pada hak orang yang sendirian tadi itu enggak wajib karena enggak ada temannya. Li'annahu 'ajizun anha karena dia enggak mampu. Wala yusra' dan tidak disyariatkan lahu untuk orang tadi an yakifa bi janibil imam. Penting ini, pahami Bapak ini? Enggak disyariatkan untuk orang tadi an yakifa bi janibil imam. Berdiri di sisi imam. Dulu ini yang kita pahami dulu. Alhamdulillah setelah tahu kebenaran ya kita harus ikuti kebenaran. Karena dalilnya kuat sekali Syekh Muhammad bin Shalih ini. Dulu kalau kita keterlambatan gitu, wah enggak ada lagi masuk ke depan samping imam. Kalau enggak gitu narik orang depan kita. Ternyata pendapatnya lemah. Ya, cukup antum salat sendirian enggak masalah. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wala yusra'u lahu an yaqifa bi janibil imam. Enggak disyariatkan untuk dia berdiri di sisi imam. Paham ya? Naam. Li'anna dzalika mukhalifun sunnah karena perbuatan tersebut menyelisih sunnah allati tu'tabar sya'iratan wa hiya na'am taqad wa hiya na barakallahu fikum taqaddumu al-imam. Artinya apa? Perbuatan dia itu menyelisih menyelisih sunnah. Kenapa? Yang mana hal tersebut dianggap sebagai syiar agama Islam. Apa itu? Yang diselisih? ha? Eh, di depannya seorang imam. Paham ya? Di depannya seorang imam. Maksudnya, maksudnya bagaimana? Maksudnya imam itu di depan sendirian gitu loh. Kalau antum temani berarti sudah menyelisih. Paham Imam berapa orang aslinya, bang? Satu. lah. kalau antum temani, berapa? Dua kan? Itu maksudnya. Maksud beliau itu. Jadi enggak usah temani satu wa taqaddumul imam lahu ma'nan wa maghza dan di depannya maksudnya seorang imam di depan eh, nah barakallahu fikum memiliki makna dan juga tujuan la mujarrad kauni amama saf bukan semata-mata imam di depan itu semata-mata di depan saf enggak ada maknanya situ apa maknanya di antaranya Maknanya diantaranya kalau sudah ada imam, antum sebagai makmum nggak perlu bikin sutrah lagi itu di antaranya Paham ya? Jadi antum misalkan ada orang lewat di depan antum, antum lagi makmum, Allahu Akbar, antum gini-gini, berarti enggak paham antum. Karena pernah ada itu. Jadi makmum ada ikhwan lewat, dia batal mau wudu, mesti gini-gini kan sama dia. Makmum dia enggak bisa. Kalau imam mungkin karena sutrahnya makmum itu sutrahnya imam kalau ada imam. Imam itulah yang sutrahnya apa sutrahnya imam itulah yang jadi patokan. Kalau ada orang lewat depan imam baru dihalau. Tapi kalau antum kita posisinya makmum, ada orang lewat ke antum halau-halau gini. Antum halau gini. kami ya? antum tahan gini. Eh, ini enggak paham berarti. Jangan biarkan lewat. Karena antum enggak ada sudah enggak ada kewajiban lagi di situ bikin soft imam tadi yang jadi ya, bikin apa bikin sutra karena imam tadi sudah ada sutrahnya. Ini penting ya. Karena mungkin terjadi, anak pernah lihat itu ya, Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, bal hatta ya'rif bal hatta yu'raf annahu imamun haqiqah. Bahkan tujuannya agar diketahui bahwasanya dia itu benar-benar imam. Kalau kalau tiga orang, empat orang, orang tahu enggak imam yang mana? Setiap terlambat satu karena sendirian masuk ke depan, sudah dua. Terlambat lagi masuk ke depan, tiga. Terlambat lagi masuk ke depan lagi sudah empat. Eh, jadi imam sama tiga orang ini sampingnya. Akhirnya orang yang baru datang bingung, imam yang mana itu kan enggak mungkin dimastikan ini pasti imamnya. Karena karena karena keadaannya kan seperti itu. Faham ya? Nah, inilah yang membuat apa? Membuat para ulama mentanbih peringati jangan maju ke samping imam. Fayakunu imaman bil af'al wa imaman bil makan walau taqaddama ahadun wa sallama ahu sara imamain. Masyaallah. Maka seorang imam dia itu menjadi pemimpin imam dengan perbuatannya dan menjadi imam pemimpin di tempatnya sendirian aja. Kalau seandainya ada orang kok malah maju ke depan, sholat bersama imam berarti menjadilah dua imam, imamnya dua. Sholatnya imamnya dua bayangkan. Allahul musta'an. Wa idza ja'a tsanitsan saru salata a'immah. Kalau maju lagi satu berarti tiga orang. Berarti apa? Imamnya tiga. Allah musta'an. Hati-hati ya jangan keliru ya. Wa hakadha dan demikian seterusnya. Wa li hadza laysa minal masyru' itlaqan an yaqifa ila janibin imam. Diulang lagi ini hati-hati ini. Oleh karena ini, bukan perkara yang syariatkan ketika dia sendirian kemudian dia berdiri di sisi imam, tidak disyariatkan. Lah kalau tidak disyariatkan bagaimana kesimpulannya? Ah Abdullah, kesimpulannya bagaimana? Kemana dia sholatnya? Letaknya di mana tempatnya dia? Eh? Walaupun sendirian? Walaupun sendirian karena ada udur yang syar'i. Apa maksudnya ya? Nah, kalau dia maju samping imam jangan. Eh, yang akhirnya apa? Nam barakallahu fi menghilangkan hukum asal imam tadi itu. Berikutnya biar tambah jelas lagi. Wa idza qala qailun kalau seandainya dia mengatakan yajnam yajdzibu ahadun nas mimman amamahu liyanam uh, eh, liyasad ma'ahu Artinya apa? Dia menarik. Paham ya? Na barakallahu fikum menarik salah satu yang ada di sob di depannya eh, agar menjadi sob untuk dia. Belum. Dia datang itu nah barakallahu menarik, tarik ke belakang ini. Belum. Ini ada yang katakan, bagaimana sekarang kalau nah barakallahu salah satu di antara jamaah tadi itu eh, yang orang terlambat tadi menarik, ditarik. Jadi jamaah tadi itu sudah sob dan sempurna, tarik sama dia. Agar dia bikin sob sama dia. Bagaimana seperti itu? Qulna hadza adha wa amar katanya. Ini lebih parah lagi dan lebih hancur gitu loh. Kenapa lebih parah lagi? Merusak kesempurnaan saf. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, Ya, sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufu min tamamis shalah. Sempurnakan safnya. Kok malah sudah sempurna malah dikurangi. Paham belum? Jadi enggak usah tarik. Li'anna fihi tasarrufan fil khair. Karena dia ikut campur pada orang lain. Orang lain pengennya saf pertama, mau tarik di saf kedua. <laughs> Paham belum? Orang itu kan berlomba-lomba mencari seberapa? berapa? pertama, sudah saf pertama sempurna, datang dia terlambat malah ditarik ke belakang. ditarik ke belakang akhirnya menjadi saf yang berapa dia? Kedua. Marahlah dia. Paham ya? Nah, ini yang perlu diperhatikan, bukan semata-mata karena ada perselisihan, ada eh, istihad para ulama, tapi inilah istihad yang benar insyaallah taala. Ya, ini kuatan Syekh Muhammad alaihi wasallam. Karena dia ketika dia narik orang yang di depan tadi itu ikut campur tentang urusan orang lain. Orang lain pengennya dapat satu pertama, sudah senang-senang, Allahu Akbar. Orang senang-senang dapat satu rakaat, datanglah orang sendirian. Karena enggak ada sop, ditarik dia. Tarik ke belakang Rasanya kan lain udah. Wah, anak pengen sop pertama lu tarik ke belakang, sop kedua. Allahul musta'an. Kita lihat lagi wa'tida'un 'alaihi binaklihi minal makanil fadil ila makanil mafdhul ini. Masya Allah Penjelasannya sangat kuat, sangat kuat sekali. Dan perbuatan dia menarik orang di depannya ini termasuk tindakan kriminalitas kejahatan. Kenapa? Karena memindahkan posisi makmum yang sudah mulia saf pertama tadi itu dipindah ke posisi sop yang tidak yang apa yang kurang apa kurang utama. Sop yang utama di mana? depan, sama dia malah dipindahkan ke belakang. Paham maksudnya ini? Ini penting ini ya, si pendalilan ini biar nanti enggak keliru ya. Wa tashwishan alaih dan juga membikin apa? Membikin ransau pikiran orang yang sudah bersaf tadi itu. Tashwish. Eh, membikin gaduh pikirannya. Dia tenang-tenang lagi merenungi ayat, tiba-tiba dari belakang ketuarik. Kaget kan dia, kaget akhirnya kaget. Kedua, Eh, dia merasa apa? Merasa kecewa. Seharusnya pertama, seharusnya kedua. Paham ya? Ketiga kaget, macam-macam. Paham ya? Seperti itu barakallahu fiik. Wa min mafasidi hadza aidan al-ikhlal bi hadza saff bi fathi furjatin fi. Penting ini. Alasan yang lainnya dan kerusakan perbuatan ini dan kerusakan-kerusakan perbuatan ini antum narik di depan antum untuk belakang ikut saf menjadi saf menamanya antum misalkan kerusakan lainnya apa kerusakannya antum atau kalian atau orang tersebut membuka celah yang sempurna yang semula sudah sempurna wahya imma an tabqa maftuhatan eh, wa imma an tarasnas nam fayataharrak kull sabiduni faidah Allah musta'an paham ya jadi kalau ditarik dari depan ke belakang imma saf di depan kalian akan tetap lobang enggak sempurna lagi atau akhirnya membuat orang bergerak, bergerak untuk apa? Untuk menyempurnakan soft lagi. Paham ya? Yang semula sempit agak diluaskan lagi seperti itu. Jadi membuat orang apa? membuat orang tidak tenang. Itu perbuatan yang tidak dibenarkan. Paham maksudnya ya? Kesimpulannya perlu menarik nggak Perlu menarik orang depan kita nggak nggak perlu. Perlu nggak Kita maju ke depan kemudian samping imam perlu nggak nggak perlu juga. Nah, terus bagaimana? Tetap sholat sendirian belakang saf karena ada utuh tadi. Kita lihat lagi, dikit lagi. Kata beliau, "Fahal nakul apakah kita boleh mengatakan idza al-amru kadzalik la tasif nam al imam?" Apabila perkara seperti itu, maka jangan kamu membuat sholat bersama imam, wala tasdid ahadan liyasuf ma'ak. Dan jangan kamu menarik orang untuk apa? Untuk menjadi sah bersamamu. Idan jika demikian fala tasil ma'al jamaah, fala tusalli ma'al jamaah. Jangan kamu sholat bersama jamaah. Nah, ini ini ada yang katakan seperti itu. Boleh enggak kita katakan seperti itu? Hah? Boleh enggak kita mengatakan seperti itu? Kalau gitu, kamu jangan bikin sah bersama imam dan jangan narik orang untuk apa? dijadikan sah bersamamu. Nah, kalau begitu, enggak usah sholat sama jamaah sekalian katanya. Ini orangnya gagal paham, emosi orangnya. <laughs> dinasehati dikasih tahu yang benar seperti emosi dia karena emosi yang mengatakan oh gitu nggak usah sholat sama jamaah sekalian katanya dia keliru dia sholat di belakang sop sendirian tuh bersama jamaah paham ya kok malah nggak usah sholat jamaah sekalian di mana, paham ya dia sholat sendirian di belakang sop itu bersama jamaah karena ada udur tadi itu diperbolehkan santai aja usah emosi itu loh ini kan dalil itu ya Allah mustahil Ya kalau kadang orang seperti itu ya udah dijelaskan itu ya, perdebatan kalah itu ada hujahnya seperti ini akhirnya ujung-ujungnya dia mengatakan kalau gitu nggak usah sholat jamaah sekalian katanya. Ya, kita katakan nggak benar. Jawabannya apa? Al-jawab la. Jangan ngomong gitu. Ada ghairu sahih ini nggak benar. Li'anna kaunahu yuwafiqul jama'ah fil af'al wal iktidak ini penting ini. Dikarenakan seorang itu keadaannya dikatakan mencocoki jamaah pada perbuatannya dan mengikuti. Walaupun dia sholat di belakang sholat sendirian, tapi dia mengikuti gerakan imam, perbuatan imam, dikatakan sholat jamaah. Paham belum? Nah, barakallahu fikum lol musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Kata beliau, walau shalla khalfahum wahda, walaupun salat sendirian di belakang saf. Penting ini khairun min kauni yusalli wahdah la ma'al jamaah. Keadaan dia salat sendirian di belakang saf itu lebih baik daripada dia salat sendirian tanpa jamaah. Wah, kalau gitu anak salat sendirian aja ya, berarti gagal paham. Dia salat sendirian di belakang saf itu sudah dihitung jamaah kalau dia paham. Hah? Nah barakallahu fikum Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fa innahu law salla khalfahum infarada khalfas saf walakin lam yanfarid fil, fil mutaba'ah. Penting ini. Kalau seandainya salat sendirian di belakang saf, salat sendirian di belakang saf, tapi dia tidak menyendiri di dalam mutaba'ah. Maksudnya bagaimana? Mengikuti imam. Imam takbir dia takbir juga. Allahu akbar takbir juga dia. Karena imam dijadikan untuk apa? Diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u Wa idza wa idza qama min ar-ruku' faqala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau takbir takbirlah kalian. Eh? Kalau takbir takbirlah kalian. Nah, kemudian kalau ruku rukulah kalian. Kalau imam bangkit dari ruku, kemudian imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Kalian enggak usah ikut-ikutan ngomong sambil hamdah. Cukup kalian mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena anak pernah dengar. Saking semangatnya dia salatnya. Imam bilang samiallahu liman hamidah dia samiallahu liman. Keliru. Kalau makmum jangan ikut-ikutan. Makmum cukup dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Untuk lafaz samiallahu liman hamidah ini khusus imam atau orang yang salat sendirian. Paham Kalau makmum enggak perlu ucapan sami Allahu liman hamidah. Dalilnya jelas, faqulu rabbana walakal hamdu. Nah, itu sekedar selingan. Kita lanjutkan lagi. Walau salah wahdahu ma'al jamaah walaupun dia solat sendirian. Walau salah wahdahu ma'al jamaah, kalau seandainya dia solat sendirian tidak bersama jamaah, Infaradafis Saf shaf wal mutabah. Berarti dia menyendiri di dalam Saf dan juga mengikuti imam tadi itu. Wa kullama qallatil mafasid karena aula bil mura'ati mimma law kasurat. Kata beliau ini kaidah bagus sekali kaidah fikih ini. Kata beliau, "Nam eh, eh, barakallahu fikum, setiap kali kerusakan itu lebih sedikit, eh, itu jauh lebih baik daripada apa? Daripada na barakallahu fikum kerusakan lebih banyak." Maksudnya bagaimana? menjaga kerusakan yang sedikit tadi itu lebih baik daripada mendatangkan kerusakan yang banyak itu. loh. Paham Nah, barakallahu fiikum ini sekedar kaidah yang untuk menguatkan saja. Jadi kalau kalau kerusakan sedikit itu lebih aula daripada kerusakannya banyak gitu loh. Nah, yang terakhir masalatun man raka'a duna saf wa dabba ila safi wa huwa raqi'. Farafa' al-imam qabla an yadkhul hadha al-ma'mum ar-raqi' fi as-saf fama hukmuh? Barang siapa yang ruku' eh, dunas saf tanpa dia masuk ke saf. Kemudian dia langsung masuk ke saf dalam keadaan dia ruko. Paham belum? Jadi ada jamaah. Paham ya? Ada jamaah ada satu tempat saf yang masih masih belum ada orangnya. Paham ya? Dia dari belakang itu langsung Allahu Akbar ruko ini. Setelah itu baru maju dia. Masuk posisi ruko dia. Masuk ke saf itu posisi ruko ini. Paham maksudnya? Nah, maksudnya dia kan berarti sendirian awalnya. Farafa'al imam qabla an yadkhul hadzal ma'mum ar-raqi'. Kemudian imam ini sudah berangkat bangkit, sami Allahu liman hamidah. Sebelum makmum yang rukuk tadi eh, sebelum apa? Sebelum makmum tadi ikut masuk ke saf itu. Apa hukum salatnya? Wal jawab annaqul tabtul salatu, salatnya batal. Salatnya batal. Kenapa? Karena enggak dia enggak bisa awal. Paham ya? Nah, dia mulai sholatnya di belakang, belum masuk sholat sudah mulai sholat dia. Eh? Kemudian ketika daruko dia baru maju ke depan. Allah mustahil, seperti itu. Atau istilah yang lain. Nah, barakallahu fikum. Intinya di sini dia tidak ngikutin imam dan memulai sholatnya, mulai sholatnya tidak bersama imam mulainya. Kemudian dia juga posisinya eh, masbuk Paham ya? Seharusnya kan langsung masuk ke shop mulai sholat Bukan mulainya di belakang gitu loh. Seperti itu. Masalah tuan permasalahan lagi. Lau anna rajulain jaa wa sallaya ma'an khalfa saffin. Fihi furjah. Faman hukum? Kalau seandainya ada dua orang. Kalau seandainya ada dua orang, Nambarakallahu fikum, ada dua orang yang dua orang tersebut apa? sholat. Huh? di belakang saf. Salat di belakang saf dalam keadaan safnya itu masih ada furja, furja itu masih ada celah. Paham ya? Furja itu celah artinya ya. Perhatikan, furja itu celah. Nah, jadi dua orang ini datang salat bersamaan di belakang saf yang safnya di depannya itu masih ada furja, Fahaman hukum-hukumnya apa? Paham belum nih, Bang? Jadi dia masuk gitu. Saf di depannya itu masih ada celah untuk dia masuk. Karena dia kakak beradik, nggak mau pisah dia. Paham ya? <laughs> Dia langsung salatnya Allahu Akbar. Kakak beradik, nggak mau masuk ke saf itu gitu loh. Sholatnya bagaimana hukumnya? Wal jawab annaqul Kita lihat dulu ya. Tak ulangi lagi permasalahannya ya. Lau anna rajulain jaa wa shallaya ma'an khalfa saffin fi furjah. Kalau datang dua orang, salat dua-duanya pesanan di belakang sob yang sobnya itu masih ada celah. Hukumnya bagaimana? Wal jawab annaqul jawabnya kita katakan tasihul sholatuhuma li'annahu la infarada. Penting ini. Salatnya sah. Kenapa sah? Karena dia tidak sendirian. Ini penting. Yang dilarang yang batal salatnya itu kalau salat sendirian di belakang sof. Paham enggak bedanya? Walaupun tadi salatnya apa? Sof depannya masih ada celah tapi dia kan berdua di belakang. Itu. Walakin fatat huma fadilatu itmamis safil awal fal awal. Akan tetapi dia telah terluputkan kehilangan keutamaan penyempurnaan apa? Saf yang pertama kemudian yang pertama. Karena imam biasanya kan utamanya itu, atimus safal awal fal awal. Sempurnakanlah saf yang pertama kemudian yang berikutnya. Sempurnakan dulu. Kan itu. Nah barakallahu fikum. Naam. Yang terakhir masalah tun rajulun Ibtada as-salatahu munfaridan khalfas saf. Ada orang mengawali salatnya sendirian di belakang saf, mengawali salatnya sendirian di belakang saf. Summa asna as-salat dakhala ma'ahu akharun. Kemudian di pertengahan salat masuklah orang lain bersama dia. Fahal tabtul salatu? Apakah batal salatnya? Paham enggak nih permasalahan terakhir ini? Ada orang mengawali salatnya sendirian di belakang saf. Sendirian di belakang saf. Kemudian di pertengahan salat ada orang-orang lain, jamaah yang lain masuk bersama dia gitu loh. Pesop itu. Maksudnya ke eh, istilahnya sebelah dia yang sendirian tadi. Fahal apakah batal solatnya Al ijabah ida roka wa rafa'a ra'sahu minar ruku'. Kalau dia ruku', ruku' ya. Apa? Kemudian mengangkat kepala dari ruko, walam yathul ahadun ma'ahu dan ketika dia ruko tadi tidak ada seorang pun yang masuk bersama dia, batal salatuh. Maka batal solatnya karena dianggap solat sendirinya. Amlum. Ini posisinya soft depannya masih ada furja, masih ada apa? Peluang untuk dia masuk. Dia sengaja sholat sendirian. Allahu Akbar. Kemudian datang jamaah yang lain. Ketika dia rukuk, Allahu Akbar. Samiallahu alhamdulillah mereka pada datang. Sholatnya dia sendirian tadi itu nggak sah karena seharusnya dia maju ke depan. Seperti itu. Kesimpulannya barakallahu fiikum hafizakumullah. sholat sendirian di belakang soft hukum asalnya tidak diperbolehkan kecuali ada udur yang syar'i. Adapun menarik orang yang depannya tidak diperbolehkan karena akan mengganggu kekhusyuan orang yang depannya dan akan mengurangi kesempurnaan saf yang sudah sempurna tadi. Adapun dia maju ke depan berdiri di samping imam itu juga tidak diperkenankan karena akan menimbulkan kerancuan. Imamnya satu atau dua, dua atau tiga. Paham ya? Seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. alhamdulillahirobbilalamin.